aqidah ini karena asas dalam agama kita Islam uh, eh, fondamen dalam dinul Islam pada fasal yang keempat mengenai tentang beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala nah, ini juga ya bagian daripada e, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah e, bagian atau rincian ya, daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan ya, di mana dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan dalil-dalil nakli. Sudah kita bahas satu persatu. Jadi penetapan ya, nama-nama ya, Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan dalil nakli. yaitu dalil nas ya. Yang dinukil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dari para sahabatnya kemudian daripada para ulama ya, salafus soleh. Yang pertama, dalil nakli itu dibagi tiga menurut uh, buku ini ya. Menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dalil, dalil nakli nas itu dibagi tiga. Yang pertama <clears throat> yaitu berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala eh, dalam Al-Qur'an, kitab yang agung tentunya ya ini paling sahih berita yang paling sahih tidak ada keraguan di dalamnya mutawatir yang kedua berita khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam hadis-hadis yang sahih yang sangat jelas dan banyak jumlahnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih yang sudah kita bahas beberapa hadis mengenai sifat ya satu persatu hadis itu dan kebanyakan dari Bukhari dan Muslim mengenai hadis nuzul turunnya Allah Subhanahu wa taala ya hadisnya tentang ketawa ketawanya Allah Subhanahu wa taala tentang hadis uh, tangan Eh, sifat Allah Subhanahu wa taala di antaranya memiliki kedua tangan, yadain. Kemudian juga tentang kodam ya, tentang telapak kaki sudah dibahas satu persatu dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi dari perkataan para imam, para imam, uh, imam, imam, imam dalam halus sunnah wal jamaah ya. Itu untuk me menguatkan keyakinan kita. waalaikumsalam warahmatullahi semakin yakin kan namanya talabul ilmi itu menuntut ilmu maka dengan kita memiliki ilmu itu semakin yakin karena ilmu mengantarkan kepada keyakinan ini ini manfaatnya ya e, majelis ilmu ini yang kedua intinya dalil-dalil nakli adalah berita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tertera dalam hadis-hadis yang sahih dan sangat jelas ya sangat jelas ya, dan gamblang ya hadis-hadis tersebut yang ketiga yang kita bahas ini dalil nakli yang ketiga pengakuan kaum salaf di sini iqrar as salih min as-sahaba wa tabi'in wal a'immati arba'ah radhiyallahu anhum ajma'in bi sifatillah ta'ala yang ketiga pengakuan kaum salaf as-salih siapa salafus salafus soleh ini ya kita pasti mengenal dari generasi sahabat tentunya seluruh sahabat salafus soleh tabiin setelahnya tabi'u tabiin setelahnya dan para tokoh madhab ya ada yang masuk tabiin tabiin seperti Abu Hanifah ya Imam Malik ya para tokoh madhab imam yang empat itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala jami'an. Di mana apa? <clears throat> Pengakuan mereka tentang sifat-sifat Allah. Jadi mereka mengakui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka salafus saleh tidak mentakwilnya, tidak mentakwilkannya. Ya. Sudah dia uh, sudah mereka itu mengakuinya, mengimani dan tidak mentakwilnya, tidak mentakwil sifat-sifat itu pun gitu. Tidak pula menolaknya. Mentakwil juga tidak, menolak satu satu sifat pun tidak ada. Tidak ada berita dari mereka, dari para salafus saleh, dari generasi sahabat, tabi'in setelahnya, para tabi'ut tabi'in dan para a'immah ahlus sunnah khususnya Imam uh, Imam Al-Arba'ah, imam yang empat yang kita kenal ya. Mereka tidak ada tidak mereka tidak me, apa namanya menolak satu sifat pun atau mengeluarkannya dari makna lahirnya atau mengeluarkannya mengeluarkan sifat dari makna lahirnya maksudnya ya e, mentakwil e, apa e, makna sifat tersebut contohnya mereka tidak mengatakan turun nuzul misalkan turunnya Allah ke langit dunia mereka mengatakan itu turunnya nikmat ya turunnya rahmat tidak ada ya, tidak ada yang berpendapat demikian dari para salafus soleh ya, mereka apa memaknai ya, sifat tersebut sebagaimana zahirnya ya turun turun nuzul bahasa Arab ya maklum turun dari tempat tinggi tempat yang rendah tapi hakikatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika me, e, mengakui sifat atau menetapkan sifat tangan yad, yadun. Ya, mereka tidak memalingkan kepada makna yang lain seperti tangan di sini adalah kekuasaan misalkan. Tidak ada satupun dari mereka kalangan para sahabat, para tabi'in dan para e, imahal imam al-arba'ah itu ya me mengeluarkan e, sifat dari makna lahirnya. Tidak mengatakan tangan itu adalah kekuasaan atau juga istiwa itu bukan istiwa bukan bersemayam tapi adalah istaula apa menguasai tidak juga. Karena e, yang berpendapat demikian dari kalangan Jahmiyah Mu'tazilah itu generasi belakangan, generasi belakang setelah mereka. Adanya namanya kan bid'ah kelompok bid'ah dalam akidah karena tidak dikenal di kalangan para sahabat, tidak dikenal di kalangan para tabi'in. Muncul mulai bibitnya di kalangan tabi'ut tabi'in dan itu bukan dari ahlul ilmi. Ya, orang-orang ahlul hawa. Ahlul bid'ah itu katakan ahlul hawa yang mereka uh, mengikuti hawa nafsu. Ya, bukan mengikuti ilmu dari Al-Qur'an dan sunnah dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. <clears throat> Nah, <clears throat> ini jadi <clears throat> maka eh, telah berkata seorang imam besar ahlu sunnah Imam ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan para imam yang masyhur itu yang masyhur itu sini maksudnya Imam Al-Arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Imam ash syafii Imam Ahmad bin Hambal mereka juga menetapkan tentang adanya sifat-sifat Allah mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Mereka semua mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Firman Allah bukan makhluk. Dan bahwa Allah itu akan dapat dilihat di akhirat. Ya, sepakat mereka itu nggak ada perbedaan. Ya, imam yang empat itu sepakat bahwa Allah itu akan dapat dilihat di akhirat. Ya, oleh orang-orang beriman dengan mata kepala uh, secara langsung. Secara langsung, ya tidak sebagaimana pendapat dari golongan uh, Jahmiyah dan uh, Mu'tazilah yang mengingkari ru'yatullah, ya, melihat Allah di di akhirat. Inilah madhab para sahabat ya, ter, terdahulu dan tabi'in setelahnya, baik yang termasuk baik yang termasuk ahlul bait sahabatnya itu dan tabi'innya itu ya, sahabat tabi'in ada yang ahlul bait sampai sekarang baik yang termasuk ahlul bait ditekankan ibu timi ahlul bait karena ya orang-orang yang mengaku mencintai Ahlul Bait ternyata akidahnya tidak mengikuti Ahlul Bait gitu. Nah, mereka mengingkari tentang ru'yatullah, mengingkari tentang uh, sifat kalam ya, ya kita kenal dengan Syiah. Dan lebih parahnya Syiah Rafidhah ya. ya mereka mengingkari ru'yatullah. Dia tidak sesuai sedikit pun akidahnya dengan Ahlus Sunnah enggak. Malah, mereka mengikuti akidahnya Mu'tazilah sebagian besar kalau dilihat dari pendapat-pendapat akidahnya jadi bukan alus sunnah mereka nggak pun alus sunnah baik yang termasuk jadi bukan masalah seremonialnya dengan syiah itu bukan masalah peringatan ini peringatan enggak adalah masalah akidah sudah udah beda ya udah beda sangat jauh sekali e, baik yang termasuk ahlul bait mengakui demikian dari kalangan sahabat dan tabiin dan yang lainnya yang yang lainnya jelas yang bukan ahlul bait mereka para aimah ahlus sunnah yang bukan ahlul bait seperti Abu Hanifah ya bukan dari Ahlul Bait Imam Syafi'i katanya dari Ahlul Bait Imam Syafi'i termasuk turunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hmm. Imam Syafi'i nasabnya nyampe ke Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ada lagi imam dari Ahlul Hadis yang nasabnya ke Abu Bakar siddiq saya lupa siapa ya Abu Daud apa Imam Majah yang nyampe ke Abu Bakar As-Siddiq uh, dan ini juga madhab para imam yang banyak penganutnya seperti Imam Malik bin Anas ya Maksudnya mazhab inilah mazhab yang menetapkan seluruh sifat-sifat, tidak mentakwil, tidak mentasbih gitu ya, tidak mentakif. Ini mazhabnya para imam yang banyak penganutnya, yang banyak pengikutnya maksudnya. Siapa? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, imam di Madinah, Imam As-Sawri imamnya di Basrah. ini Baghdad, ya, eh, dimatakan Baghdad, tapi Imam Tsauri di Baghdad. Baghdad. Imam Alaitsi ini di Kufah ya, Imam Laitsi bin Sa'ad ini se -se Imam Syafi'i karena uh, mereka tidak tidak tidak nyampai ya, kitab-kitabnya yang nyampe empat madhab Imam Al-Auza'i yaitu di Syam terkenal Imam Al-Auza'i ini imam di Syam Syam terkenal imamnya ini alul Hadith ya orangnya oh, faqih orangnya zuhud ya Imam Abu Hanifah di Kufah Imam Syafi'i di Mesir bahkan sebelumnya di di Mekah dan Imam Ahmad bin Hambal di Baghdad. Tuh itulah para imah di masing-masing negara punya imamnya dan mereka sama dalam masalah akidah nggak ada perbedaan meskipun beda tempat ya beda zamannya bahkan nggak ketemu mungkin di sini sebagian mazhab seperti Imam Al Auzai nggak ketemu dengan Imam uh, Imam Malik misalkan ya juga misalkan Imam Al Thawri tidak ketemu dengan Abu Hanifah eh, ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal al Athawri ini Imam Imam al uh, Sofian uh, al Athawri ya Athawri. nah jadi mereka meskipun beda zaman beda tempat ya tetapi dalam masalah akidah itu udah sunatullah mereka sepakat mereka sepakat ketemu ketemu ketemu ya sampai generasi sekarang ini sampai sekarang para ulama ahlu sunnah nggak ada perbedaan ya karena ini akan terus terpelihara sampai nanti uh, akhir zaman yaitu Taifah Al-Mansurah, Taifah An-Naji'ah ya yang ditolong yang uh, yang selamat sampai yang berhadapan dengan dajjal. Inilah akidah Ahlus Sunnah yang sahih dipegang oleh uh, Taifah An-Naji'ah ya yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Nah, ini perkataan uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Manhaj As-Sunnah manhaj as-sunnah. Nah, jadi <clears throat> di sini tidak seorang pun dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mentakwil salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada atau mengatakan bahwa eh, zahir sifat itu bukan yang dimaksud ya tidak mengatakan bahwa zahir sifat itu bukan yang dimaksud maksudnya eh, istiwa itu bukan bersemayam tapi yang lainnya tidak istiwa istiwa maklum para sahabat tahu istiwa mereka diam tahu maklum nggak ditanyakan ketika Allah Subhanahu wa taala ya, uh, ketika Rasul sallallahu alaihi afwan uh, apa memberitakan hadis ya, ketawa kepada dua orang yang saling yang yang yang, yang uh, mati syahid di fisabilillah nanti ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala Allah ketawa kepada kedua orang itu maka para sahabat tidak ada yang bertanya tidak yang mentakwil ya ketawa maklum ketawa tapi kaifiatnya tidak sama dengan makhluk ya tidak sama dengan kaifiat ketawanya makhluk. Ini ini intinya para sahabat ya, tidak ada satupun yang mentakwil sifat eh, Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka beriman kepada maknanya, beriman kepada makna. Setiap sifat ada maknanya. Setiap nama mengandung sifat, setiap sifat itu maknanya ada. Ya. Maknanya diketahui dalam bahasa Arab. Orang Arab mengetahui. Ya, mereka beriman kepada maknanya dan mengartikan sifat itu sebagaimana zahirnya. sebagaimana zahirnya ya seperti Allah itu marah ya ghadab ya marah Allah itu ridha ya ridha ya Allah itu uh, tadi kan uh, apa namanya uh, turun ke langit dunia kemudian Allah uh, ta'ajub Allah ta'ajub ada ya uh, kepada uh, apa sebuah, sebuah hadis yang yang yang diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu takjub sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ditakwil. Jadi mereka mengetahui bahwa sifat-sifat Allah tidak seperti sifat-sifat makhluknya. Jadi sudah menetapkan maknanya, meyakini maknanya, eh, menetapkan sifat dan mereka juga tidak me, me, menyerupakan ya sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Mereka mengetahui bahwa sifat-sifat Allah tidak tidak seperti sifat-sifat makhluk. Tidak seperti sifat-sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Ash-Shura ayat 11 laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah ya dalam sifat dalam nama dalam perbuatan ini maksudnya dalam uh, dalam zat dan dia maha mendengar lagi maha melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman walam yakul lahu kufuwan ahad dan tiada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala tidak yang setara kufu tidak yang sama Eh, dalam nama dan sifatnya itu Surat Al-Ikhlas ayat 4. Hal ta'lamu lahu samia? Nah, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia? Ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat? Tidak ada jawabannya. Ya, dalam perbuatan tidak ada. Surat Maryam ayat 65. Jadi mereka para salafus saleh ya, para sahabat, para tabi'in dan tabi tabi'in dan para a'immah al-arba'ah mengetahui bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti sifat-sifat makhluk berdasarkan dalil tadi kan ya dalam surat Maryam surat Asy-Syura ayat 11 ya Al-Ikhlas ayat 4 maka dari itu ketika Imam Malik contohnya di sini ya ketika Imam Malik rahimahullah taala ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala oleh seorang ya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa surat Toha ayat 5 ya, yaitu Rabb ya, Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsh ditanya tentang ayat ini ya, ya Allah Rabb yang maha pemurah yang bersemayam di atas arsh bersemayam yaitu istiwa di sini kata-kata istiwa kan? maka beliau menjawab al istiwa ma'lum jawabannya begitu ceritanya al istiwa ma'lum istiwa itu ya bersemayam ya, itu sudah diketahui artinya oleh orang Arab Orang Arab paham istiwa'u maklum. Maknanya diketahui gitu. Ya, jangan mencari makna yang lain. Istiwa itu bersemayam. Itu sudah diketahui artinya. Wal kaifiyah wal kaifiyatu majhul. Wal kaifu majhul. E, hakikat sifatnya, hakikat istiwa, ya, sifat istiwa tidak diketahui. Majhul lawan maklum. Tidak diketahui kaifiatnya, gimana bersemayamnya Allah. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui wasu'alu anhu bid'ah dan mempertanyakannya tentang sifat tentang hakikat sifat ya. ya bukan makna sifat makna sifat ya, maklum orang tapi jangan dipertanyakan hakikat juga tidak boleh dipertanyakan adalah mempertanyakannya adalah bid'ah wasu'alu anhu bid'ah dan mempertanyakan sifat kaifiat sifat adalah perkara bid'ah kenapa kata Imam Malik bid'ah karena e, tidak ada seorang sahabat pun ketika Nabi saw menjelaskan tentang eh, sifat-sifat Allah subhanahu wa taala tentang nuzul ya, turunnya Allah ke langit dunia tentang istiwa, tidak ada satu seorang yang Nabi, wahai Rasulullah ya saw bagaimana Eh, sifat tersebut, kaifiatnya gitu. Atau bagaimana turunnya Allah. Tidak ada seorang pun. Maka kalau tidak ada yang bertanya para sahabat, maka eh, generasi setelahnya sampai sekarang yang bertanya berarti itu bid'ah gitu. Ya, karena itu bid'ah. Ya, tidak ada seorang sahabat yang bertanya demikian. Ya. Karena ini adalah sesuatu yang bukan ditanyakan. Ya, sesuatu yang bukan sesuatu yang harus ditanyakan dan bukan sesuatu yang harus di, terus di, digali ya, dan tidak akan sampai oleh oleh akal di mana akal itu berhenti sudah yaitu mengimani saja ya eh, tunduk ya di sini tidak sampai terus di, dipikirkan uh, makanya akan nanti ter, tergelincir akan menyimpang makanya orang-orang yang mutazilah ah, karena dari ahlul kalam ya mereka yang terus terus dipikirkan terus ditanyakan akhirnya mereka menyimpang dari jalan yang lurus dari jalannya para sahabat ya para tabiin nah berkata Imam Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yaqul mereka uh, Imam Syafi'i mengatakan amantu billahi wa bima jaa'a anillahi wa ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa'a an rasulillahi ala muradi rasulillahi nah ini perkataan Imam Syafi'i mengenai tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyikapi eh, sifat-sifat uh, Allah Subhanahu wa taala Imam besar Imam Syafi'i ya ya muridnya Imam Malik tentunya Imam Syafi'i pernah berkata ya aku beriman kepada Allah aku beriman kepada Allah Makanya iman kepada Allah mencakup iman kepada nama dan sifat-sifatnya dan kepada sesuatu yang datang dan dan apa kepada sesuatu yang datang dari Allah berupa sifat-sifat di sini maksudnya sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan yang diinginkan oleh akal manusia kan diinginkan oleh imam-imam oh, yang yang yang menyimpang ya, yang tersesat. Gitu. Jadi aku beriman kepada Allah dan kepada sesuatu yang datang dari Allah berupa sifat-sifat berita, berita sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa sifat-sifat itu, berita sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan maksud yang diinginkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dengan tegas maksudnya uh, Imam Syafi'i menetapkan seluruh sifat yang Allah beritakan dalam Al-Quran begitu, tidak mentakwilnya, ya, tidak meniadakan satupun. Demikian juga meyakini seluruh sifat yang diberitakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak mentakwilnya dan juga tidak meniadakan atau tidak mentasbihnya juga, tidak menyerupakan dengan sifat uh, makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Az-Zahabi dalam siar Al-Alamun Nubala menuturkan dari Imam Syafi'i. Imam Az-Zahabi menghikayatkan, me, me, me, me, memberitakan khabar Imam Syafi'i sesuatu yang kuat. Karena beliau itu mahzabi Syafi'iyah. Ya. Imam Az-Zahabi ini mahzabi Syafi'iyah. Tetapi gurunya Ibnu Taimiyah, mahzabnya Imam Hambali. Ya, yang sama dengan Imam Az-Zahabi yaitu Imam Ibu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mazhabnya Imam syafi'i eh, Syafi'iyah, tetapi gurunya Ibnu Taimiyah Hambaliyah. Jadi nggak apa-apa berbeda dengan gurunya dalam segi fikih. Imam Az-Zahabi ini murid uh, Ibnu Taimiyah, tapi dalam fikih dia ngikuti Imam Syafi'i. Tapi kalau gurunya Ibnu Taimiyah ngikuti Imam Ahmad bin Hambal. Uh, eh, dan menghormati sekali gurunya Imam Az-Zahabi itu menghormati Ibnu Taimiyah. Nah, Imam Az-Zahabi menuturkan tentang uh, apa Imam Syafi'i. Perkata Imam Syafi'i dalam Syiar Al-Alamun Nubala. Beliau, beliau di sini maksudnya Imam Syafi'i, ya. Kita menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, tuh. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya kita menetapkan seluruh sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan kita meniadakan tasbih nah, menetapkan tadi meniadakan tasbih yang menyamakan Allah dengan makhluknya itu ditiadakan tasbih sebagaimana Allah juga meniadakan tasbih itu dalam firman-Nya laisa laisa kamitslihi syai'un tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia ini kan meniadakan tasbih tidak ada seorang makhluk pun yang serupa dengan Allah dalam sifat-sifatnya. Ya Allah tiadakan. Maka kita juga meniadakan tasbih. Kita menetapkan juga meniadakan tasbih. Apa tasbih? Ya. Dalam kitab uh, yang lain Al-I'tiqad yang katanya disebut-sebut oleh para ulama ini sebagai karya Imam Syafi'i. Al-I'tiqad dalam masalah akidah. Nah, di mana sini kalau orang langsung ya uh, mempelajari kitab Imam Syafi'inya sendiri Beda dengan Asy'ariyah ternyata. Kayak mereka Asy'ariyah cuman mandeknya Abdul Hasan al Ashari. Kenapa enggak langsung Imam Syafi'i? Cari kitab itu Imam Syafi'i gitu kan? Uh, di antaranya kitab Al-I'tiqad yang terkenal ini kitab akidahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang sifat-sifat Allah. Ini juga berbeda dengan kitab uh, dengan apa pemahaman Asy'ariyah. Imam Syafi'i sendiri kalau jujur mereka ingin mengikuti Imam Syafi'i, cari kitab-kitab Imam Syafi'i yang yang apa menjelaskan tentang sifat-sifat begitu kan nah kita benar-benar Syafi'i tulen ini <laughs> kita ingin ikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidah Imam Syafi'i pernah ditanya tentang sifat-sifat Allah nih beliau luar biasa di sini dan hal-hal yang perlu diimani dalam sifat-sifat jawaban beliau Imam Syafi'i Allah tabaraka wa taala memiliki nama-nama ya, asma wa sifatul uliya eh, memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang siapapun dari umatnya tidak boleh menyimpang, tidak boleh menyimpang dari ketentuan seperti itu. Maksudnya harus meyakini sifat-sifat nama-nama yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan yang diberitakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menetapkan, mengakui. Tidak boleh menyimpang dari ketentuan seperti itu. Setelah memperoleh keterangan, setelah memperoleh hujah, nggak boleh menyimpang. Apabila nah ia menyimpang dari ketentuan dari ketentuan dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala setelah ia memperoleh hujah, setelah memperoleh keterangan seperti kita nih, ya, maka kafirlah dia. <laughs> Kufrun. Ya, kufrun anil millah. Jadi ya keluar Islam masih lebih keras masih <laughs> yang bilang kafir bukan ustadz ustadz salaf tapi Imam Syafi'i sendiri sudah dulu bilang kafir <laughs> ya kafirlah dia tuh kafir katanya kalau udah sampai hujahnya udah paham sampai hujahnya namun apabila ia menyimpang dari ketentuan ya yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebelum ia memperoleh hujah sebelum uh, sampai hujah kepadanya ya sebelum sampai keterangan kepada kepadanya ya sebelum uh, sebelum peroleh keterangan-keterangan ya dari Al-Qur'an dan Sunnah dari pemahaman para salafus saleh. Maka hal itu tidak apa-apa baginya, ya, uzur. Di, ia, eh, ia dimaafkan karena ketidaktahuannya itu. Ya, belum sampai kepadanya. Ya, belum sampai hujah, belum tahu. Jadi dimaafkan karena ketidaktahuannya itu. Sebab untuk mengetahui sifat-sifat Allah itu tidak mungkin dilakukan dengan akal dan pikiran ya, untuk menetap, menetapkan e, nama-nama uh, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dilakukan dengan akal manusia dan pikiran tetapi hanya berdasarkan keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dan keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohnya bahwa Allah itu mendengar ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung Ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mempunyai dua tangan sebagaimana yang Allah beritakan yang sudah kita bahas kan. Allah mempunyai dua tangan. Bal yadahu mabsutatani. Bal yadahu mabsutatani. Surat Al-Maidah ayat 46. Tetapi kedua tangan Allah itu terbuka. Dikatakan yadahu. Ini apa? Musanna kan? Bal yadahu. Tetapi kedua tangan Allah itu terbuka. Kemudian eh, Allah juga eh, mempunyai wajah kata Imam Syafi'i. Ya kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai wajah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu di alam semesta akan hancur. Illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, sifat zatiyah, sifat zat. Uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Surat Ar-Rahman ayat 27 dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan dan akan tetap kekal abadi wajah Tuhanmu maksudnya ya zat Allah disebutkan wajah karena ya ini sifat Allah ya sifat zatiyah yang dimana eh, manusia saja kalau bertemu pasti dia melihat wajahnya sesuatu yang pokok di dalam zat dalam tubuh dalam eh, zat Allah subhanahu wa taala itu wajahnya Ya, kita akan melihat wajahnya pada hari kiamat kelak pada di surga nanti. Dan akan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dia wajah, maklum, tidak perlu ditakwil kepada yang lain. Kemudian Imam Syafi'i juga melanjutkan Allah juga mempunyai telapak kaki. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang sahih yang sudah kita bahas. Hatta yadu'al hatta yadu'al rabbu ya, hatta yadu'al rabbu azza wa jalla fiha qadamahu. Ini penggalan hadis yang sahih ya mengenai neraka ya yang saling apa namanya ya, yang meminta untuk ditambah lagi ditambah lagi penghuninya kan maka sehingga Allah meletakkan kedua eh, maaf semoga Allah meletakkan telapak kakinya bukan kedua semoga Allah meletakkan telapak kakinya ya sehingga Allah meletakkan telapak kakinya di jahanam di neraka jahanam maka eh, neraka itu eh, merapat satu bagian dengan yang yang lain dan mengatakan kot kot yaitu cukup cukup nah sudah kita bahas tentang masalah itu ya. Dalam hadis Bukhari dan dan Muslim hadis ini. Kemudian beliau melanjutkan Allah Subhanahu wa taala tertawa terhadap hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang terbunuh dalam jihad fisabilillah kan. Allah Subhanahu wa taala eh, apa ketawa kelak akan bertemu dengan Allah ya orang yang mati fisabilillah itu dan ketemu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tertawa kepadanya. Allah tertawa kepada kedua orang itu. Yang mana? Yang eh, satu eh, orang kafir kemudian dia membunuh orang mukmin di, di medan uh, perang fisabilillah. Orang mukmin mati syahid sudah duluan. Kemudian yang kafir ini tiba-tiba ya apa dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah tetapkan dia menjadi orang muslim, dapat hidayah di peperangan itu. Kemudian akhirnya berbalik dia menjadi muslim pasukan kaum, eh, kaum muslimin ya. berperang lagi dan akhirnya dia juga eh, meninggal fisabilillah maka nanti Allah akan bertemu dengan dua orang ini dan ketika ketemu maka Allah akan eh, Allah ketawa kepada dua orang yang meninggal fisabilillah ini nah ini juga berita dari Rasul saw bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ketawa Ini sifat fi'liyah yang berkaitan dengan masyiah, dengan kehendak. Ya tidak Allah ketawa terus, enggak. Atau juga diam, tapi ini sesuai dengan kehendak. Allah kehendak ketawa-ketawa. Seperti kalam itu juga ya fi'liyah yang dimana sesuai dengan kehendak Allah berkehendak berbicara ber, berkata-kata berfirman ya Allah juga suatu saat tidak berbicara tidak berfirman nah Kemudian juga beliau Imam Syafi'i mengatakan Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit yang ke, yang terdekat, langit dunia. Langit yang terdekat dengan bumi. Ini juga berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi saw alaihi wasallam tentang hal itu, kata beliau. Kemudian juga berita tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Uh, mata Allah tidak pecak sebelah. Ya, Allah melihat. Penglihatan Allah tidak pecak sebelah sesuai dengan hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa dalam hadis itu innal masih dajjal a'war wa Allah laisa awar ya fil ma'nahu dalam hadis dajjal itu pecak sebelah matanya dajjal kan nanti mengaku sebagai Tuhan Rasul sudah mewanti-wanti nanti dajjal itu akan mengaku sebagai Tuhan tapi dajjal itu pecak sebelah matanya sedangkan Allah Tuhan kalian tidak pecak sebelah matanya jadi intinya Allah memiliki mata tapi tidak sama dengan mata kita. Allah karena Allah al-basir melihat ya dengan mata tentunya dengan ain dan tidak pecak sebelah matanya. Nauzubillah. Sedangkan dajjal pecak sebelah matanya. Hadis uh, Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian juga beliau mengatakan orang-orang mukmin kelak akan melihat Allah pada hari kiamat. Ini ini akidah Ahlus Sunnah. Orang-orang mukmin kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat khususnya di di surga dengan mata kepala mereka langsung. Ya, dengan mata kepala mereka langsung kita akan melihat Allah Rabbul Alamin. Seperti halnya mereka melihat bulan purnama, seperti kita melihat bulan, bulan purnama yang tidak ada awan ya, yang tidak ada awan yang menghalangi jelas kita. Ya, Allah juga uh, punya jari jemari. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih, "Ma min qalbi illa huwa baina illa huwa baina asabi'ir rahman." Tidak ada satu hati pun makhluk ya kecuali ia berada di antara jari jemari Allah Allah yang Maha Rahman. Ya, jadi hati-hati manusia itu seluruhnya antara diletakkan di jari jemari Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan gitu ya. Ada yang eh, asalnya dia istiqomah terus akhirnya menjadi futur ya Eh, asalnya dia soleh asal, jadi orang yang eh, jahat orang mujrim misalkan gitu naudzubillah Allah yang berkehendak demikian ini juga ya eh, menetapkan tentang sifat Allah memiliki jari jemari ya, hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah dan Al Hakim nah maksudnya Imam Syafi'i menegaskan di sini setelah menjelaskan tadi ya tentang eh, sifat-sifat uh, Allah Subhanahu wa taala dan itu yang menjadikan yang disebut oleh Imam Syafi'i ketika menyebutkan tentang nuzul ya turunnya Allah ya kemudian ketawa kemudian wajah kemudian apalagi di sini tadi ru'yatullah kemudian masalah eh, mata ini yang diperdebatkan oleh kalangan Mu'tazilah Jahmiyah Asy'ariyah maka ini Imam Syafi'i ingin menegaskan maksudnya dia di atas Ahlus Sunnah inilah akidah yang sahih kata Imam Syafi'i tidak seperti akidahnya orang Jahmiyah yang mengingkari semua ini. Naudzubillah. Asy'ariyah juga sebagian mengingkari mereka. Nah, pengertian sifat-sifat seperti ini di mana Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya sendiri kan? Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mensifati Allah Subhanahu wa taala. Jelas dari hadis yang sahih tadi. Tidak dapat diketahui hakikat akan tetapi tidak dapat diketahui hakikat sifat tersebut oleh akal pikiran ya. Jadi kita menetapkan karena Allah telah mensifati dirinya dalam Al-Qur'an ya. E, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mensifati e, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tersebut tadi. Kan tetapi tidak dapat diketahui hakikatnya ya, hakikat tadi wajah Allah. Nanti di surga kita akan melihat insyaallah ya. Kemudian jari jemarinya ya. dan tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Orang yang tidak mendengar Kata Imam Syafi'i ini, orang yang tidak mendengar keterangan tentang hal itu, orang yang tidak mendengar tentang keterangan tentang sifat-sifat Allah itu, ya, tidak dapat disebut kafir. Diulang lagi, disebut kafir kalau nggak mendengar keterangan ini, ya, keterangan dari para ulama, ya, jahil nggak tahu, nggak sebut kafir dulu. Apabila ia telah mendengar sendiri secara langsung, belajar dari asati dari para ulama telah mendengar sendiri secara langsung tentang sifat-sifat ini ya maka ia wajib meyakininya pertama wajib meyakini seperti halnya kita ahlus sunnah harus juga menetapkan sifat-sifat itu tanpa mentasbih jadi wajib meyakini kemudian ya men menetapkan seluruh sifat-sifat itu ya, menetapkan sifat itu ada catatan di sini ya, harus dipegang tanpa mentasbih tapi tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya kata Imam Syafi'i. Kita menetapkan seluruh sifat itu yang sudah sahih ya untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa mentasbih menyerupakan sifat itu satupun menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dengan sifat makhluknya baik itu malaikat atau jin atau manusia atau naudzubillah atau yang lainnya atau hewan misalkan. Sebagaimana juga Allah tidak menyerupakan makhluk apapun dengan dirinya. Jadi, sebagaimana juga Allah tidak menyerupakan zatnya maksudnya dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir." Ya, surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun, sesuatu pun syai' ya, seluruh makhluk, tidak ada seluruh makhluk pun yang serupa dengan Allah dalam sifat, dalam nama dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ditetapkan Allah Maha mendengar. Allah ya memiliki sifat mendengar dan memiliki nama As-Sami' dan Maha melihat. Allah memiliki sifat basir, yubsir yaitu melihat dan memiliki nama Al-Basir, Maha melihat. Nah, surat asy ayat 11. Itu perkataan Imam Syafi'i sangat jelas, sangat gamblang. Inilah akidah Imam Syafi'i, akidah alus Sunnah oleh jemaah imam kita. Ya, kita mengikuti mereka. Dan perkataan imam yang lain yaitu Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah juga sama akidahnya. Lihat di sini, beliau mengatakan tidaklah pantas bagi seorang untuk berbicara tentang zat Allah. Tidak pantas. Ya haram maksud ini, maksud tidak pantas. Layan bagi ini biasanya haram. Jadi tidak pantas bagi seorang untuk berbicara tentang zat Allah. Tetapi hendaknya ia mensifati Allah dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah sendiri gitu ya ia tidak boleh berbicara tentang zat Allah dengan pendapatnya sendiri maksudnya menetapkan sifat-sifat ya, nama-nama Allah dengan akal dengan pikiran nggak tidak boleh ini haram ya maha suci Allah Rabbul Alamin maha suci Allah Rabbul Alamin ini perkataan beliau dalam syarah Al-Aqidah atau Hawiyah syarah Aqidah atau Hawiyah kemudian beliau juga Imam Abu Hanifah berkata dalam uh, eh, fikih eh, uh, al-akbar. Fikih akbar ini fikih dalam masalah akidah ya. Fikih eh, al-asghar itu masalah fikih ibadah. Beliau Abu Hanifah mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan dengan makhluknya dalam sifat, dalam nama, ya, dalam perbuatan, bahkan dalam zat tentu itu jauh beda sekali. Dan makhluknya juga tidak serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tetap akan selalu memiliki nama, nama. Allah tetap akan memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya akan ya, langgang. Sebagaimana zatnya Allah itu juga abadi, maka namanya juga langgang abadi dan sifat Allah juga mengikuti zatnya itu abadi langgang apa selama-lamanya. Beliau juga berkata ya, Imam Abu Hanifah juga berkata dalam fikih al-akbar, fikihnya beliau Abu Hanif, Imam Abu Hanifah mengatakan sifat-sifat Allah itu berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Nah, tegaskan, sifat-sifat Allah itu berbeda dengan sifat-sifat makhluk hakikatnya. Meskipun nama eh, namanya sama, tetapi hakikatnya berbeda sekali. Allah itu mengetahui contohnya, tetapi tidak seperti mengetahuinya makhluk. Allah itu alim. Al-alim mengetahui, tetapi tidak seperti mengetahuinya makhluk. Kalau makhluk itu hanya mengetahui apa yang dia ya, apa yang dia lihat misalkan terbatas, terbatas maksudnya tidak uh, tidak sampai mengetahui di balik tembok ini ya kita sudah di dalam ruangan di balik rumah ini di balik tembok ini nggak nggak tidak mengetahui apa yang terjadi apalagi di di sana yang lebih jauh apalagi yang goib gitu di balik tembok saja kita nggak tahu itu manusia manusia itu terbatas apalagi di balik kehidupan ini, dimensi yang lain. Tentunya ya jangan jauh-jauh, jangan oh, jangan alam malaikat lah. Alam zin saja yang ada di sekitar kita nggak tahu. Udah terbatas lemah manusia. Ya contohnya di balik tembok aja manusia udah nggak tahu, apalagi di sana, apalagi alam gaib. Jadi intinya Allah e, mengetahui, memiliki nama Al-Alim dan memiliki sifat eh, mengetahui segala sesuatu, tetapi tidak seperti mengetahui makhluk. Allah juga kudrah, mampu yaitu berkuasa. Tetapi tidak seperti mampu ber, ber, berkuasanya makhluk. Ya, jauh sekali. Allah itu melihat basir, tetapi tidak seperti melihatnya makhluk. Makhluk juga melihat, Allah melihat. Tapi melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu. Allah melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ya, tidak ada yang beda di dasar laut yang paling dalam dengan yang ada di puncak gunung sekalipun di hadapan Allah sama. Dan juga antara malam dan siang di hadapan Allah sama saja. Ya, kelihatan semuanya. Kita beda kalau udah gelap nggak bisa lihat. Apalagi yang dasar lautan juga lihat, nggak tahu ya. Di puncak gunung juga nggak tahu. Ya, jadi tidak ada bedanya di hadapan Allah antara malam dan siang. Ya kelihatan semuanya. Hati kita juga Allah mengetahuinya. Ya. Kemudian juga di sini eh, Allah Subhanahu wa taala mendengar sami' tetapi tidak seperti mendengarnya makhluk dan Allah itu berbicara al-kalam berfirman tetapi tidak seperti berbicaranya makhluk jelas. Ini perkataan Abu Hanif, Imam Abu Hanifah Al-Fiqih Akbar. Maksudnya Imam Abu Hanifah tidak mentakwil sedikit pun sifat Allah jelas ini. ditetapkan tetapkan tidak mentakwil tidak mentasbih apalagi tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ditegaskan dengan perkataannya. Beliau melanjutkan Imam Abu Hanifah dalam akidah atau berkata, siapa yang mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia, itu menyerupakan sifat Allah dengan sifat manusia, maka ia telah kafir. Sama seperti Imam Syafi'i. Ya, siapa yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat manusia, ya misalkan tangan tangan Allah seperti tangan ini, wah naudzubillah, itu kafir orang itu. Turunnya Allah itu seperti turunnya saya gini, ah, itu kafir udah. Iya, jadi kata Imam Abu Hanifah, siapa yang mensifati Allah dengan sifat-sifat manusia, menyerupakan sifat Allah dengan sifat manusia, maka ia telah telah kafir. Itu perkataan Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik tadi sudah. Sekarang imam terakhir ya dalam buku sana ada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala juga mengatakan perkataan yang sama seperti pendahulunya karena ini imam yang terakhir, generasi terakhir. Ya. Abad ke-2 240 eh, Hijriah. Karena Imam Ahmad itu punya guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru Az-Zuhri, tabi'in dan Abu Hanifah lain lagi jalurnya. Ya, tapi muridnya Imam Abu Hanifah ketemu dengan Imam Syafi'i Nah, di sini eh, Imam Abu Hanifah nggak ketemu dengan Imam Malik. Karena jauh. Imam Abu Hanifah di Kufah atau di Basrah saya lupa ya, daerah Irak ke sana. Uh, sedangkan kalau eh, Imam Malik di, Madi, di Madinah. Tapi kalau muridnya Imam Abu Hanifah ketemu dengan Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i berguru ya berguru kepada imamnya ya, murid uh, Imam Abu Hanifah itu, Imam siapa Abu Yusuf kalau nggak salah. Maka akhirnya dia mendapatkan ilmu madhab Maliki dan mazhab Hanafi. Maka dia uh, diteliti dua-duanya, kemudian lahirlah mazhab baru, mazhab Syafi'i. Dari dua mazhab itu. Lahir mazhab dia mazhab Syafi'i. Nah, dia berguru pada muridnya Abu Hanifah mendapatkan mazhab Imam Abu Hanifah dalam istimbat fikih. Dia berguru kepada Imam Imam Malik, dia yang paling lama kan menghafal Muwatta. Imam Malik, eh, Imam Syafi'i hafal Muwatta. Karena di zamannya Muwatta Imam Malik itu kitab hadis yang paling sahih sebelum lahirnya Imam Bukhari. Sebelum lahirnya Sahih Bukhari, yang paling sahih di jagat raya setelah Al-Qur'an. Sampai sekarang nyampe. Ya. Ah, nah, maka setelahnya uh, lahirlah Imam Bukhari, seluruh kitab Muwatta itu seluruh kitab Muwatta itu sudah ada dalam kitab Bukhari ditambah oleh Imam Bukhari. Makanya tidak disebutkan ah, nggak uh, akan menyebutkan Imam Malik, Imam Bukhari karena itu <laughs> generasi setelahnya. Tapi seluruh hadis di Bukhari, di Muslim itu ada dalam Muwatta, ada di dalam kitab eh, Mustad Imam Syafi'i, dan dalam kitab eh, hadis-hadis Imam Abu Hanifah yang lainnya ya. Apalagi Imam Ahmad dengan musnadnya. Imam musnadnya Imam Ahmad yang paling banyak Imam Ahmad mempunyai kitab hadis namanya Musnad dan juga fikih Ahmad bin Hambal yang di sekarang yang disusun dengan kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hambal ini imam yang terakhir, yang keempat, juga mengatakan seperti pendahulunya. Percis, tidak ada perbedaan. Karena Imam Ahmad mengikuti akidah salafus soleh. Ya, imam ahlus sunnah wal jamaah. Dan berkata de, e, dengan apa perkataan di sini, juga mengatakan berkaitan dengan sabda-sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan sungguhnya Allah turun ke ke langit yang terendah Ya, Allah Subhanahu wa taala allah yanzilu ila sama'i dunya wa allah yura yaumil qiyamah. Ya. Sungguhnya Allah turun ke langit yang terendah. Dan bahwasanya Allah dapat dilihat pada hari kiamat kata beliau. Allah takjub di sini kan? Ya, ya'jab ya, ya'jab yaitu takjub, Allah takjub. di sifat Allah. Kemudian yadhak tertawa dan marah yaghdab. Ini ini uh, di antara sifat Allah itu takjub, tertawa dan marah, meridai ridhoi uh, orang-orang mukmin, orang bertakwa, orang-orang solihin, ya, tidak menyukai, tidak menyukai ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan mencintai, mencintai as-solihin jelas. Ini sifat-sifat Allah takjub, tertawa, marah, meridhoi, yakroh, ya, tidak menyukai dan mencintai juga sifat Allah, ya, mahabbah. Beliau berkata Imam Ahmad berkata, kami beriman kepada semua itu. Oh, kami beriman kepada semua itu, beriman, sudah dan membenarkannya tanpa takyib, tanpa mempertanyakan bagaimana hakikatnya itu ketawanya. Enggak, enggak boleh. Bagaimana takjubnya Allah? Tidak boleh. Sudah diimani kata Imam Ahmad. Dan tanpa mempertanyakan makna hakikatnya juga, ya. Tanpa mempertanyakan makna hakikat e, sifat itu, tidak dipertanyakan. Maksudnya di sini adalah kita kata Imam Ahmad beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun yanzil ya mengimani dan dapat dilihat kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang beriman akan dilihat ya di akhirat kelak di surga. Uh, dia berada di atas arsnya. ini ini kita meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsnya. Terpisah dari makhluknya. Bain, terpisah dari makhluknya. Ya. Karena kalau meyakini Allah itu di mana-mana bersama makhluknya akan lahirlah pemahaman yang menyesatkan yaitu apa namanya? menyatunya uh, Allah dengan makhluk wihdatul wujud wihdatul wujud nah, ini pemahaman yang yang yang menyesatkan dari mana lahirnya karena tidak mengakui sifat Allah istiwa di atas arsh. Ya, kalau kita mengakui sifat Allah bersama di atas arsh terpisah dari makhluknya maka nggak akan lahir, nggak akan meyakini eh, keyakinan yang batil itu, yang salah itu, wihdatul wujud. Akan tetapi kita tidak dapat mengetahui hakikat kefiat turunnya Allah, nggak tahu kita mengimani saja ya kemudian ru'yah melihatnya itu caranya juga tidak mengetahui nanti pada hari kiamat cara bersemayamnya Allah juga kita tidak mengetahui tapi kita mengimani bersemayamnya Allah tapi e, caranya kaifiatnya majhul tidak ada yang mengetahui dan makna yang hakiki untuk itu semua ya makna yang hakiki yang sebenarnya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semua pengetahuan tentang masalah itu ya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah tentang pengetahuannya tentang kaifiatnya masalah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang serahkan adalah kaifiatnya ya sedang maknanya kita mengetahui yang telah memfirmankannya telah memberitakan tentang sifat-sifat itu dan telah mewahyukannya kepada Nabi Muhammad saw. Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia. Kita tidak menentang Rasulullah saw. Alaihi tidak pula menetapkan sifat bagi Allah lebih dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi dirinya. Jadi kita tidak boleh menentang Rasulullah. Maksudnya Rasul menetapkan kita mengingkari, Ini menentang. Ya. Rasul mengatakan demikian, misalkan menetapkan ketawa, kemudian kita mengingkari. Itu juga itu menentang Nabi. Ya. Tidak pula menetapkan sifat bagi Allah lebih dari apa yang ditetapkan oleh Allah eh, sebenarnya taala bagi dirinya. Tidak boleh kita e, mengada-ngada ya, melebihi dari eh, yang sudah Allah tetapkan. Dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya, maksudnya ya, kita mengikuti sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh melebihi. Rasul tidak pernah mengatakan bahwasanya misalkan apa namanya sana turun yang turun itu adalah nikmatnya atau rahmatnya bukan ya, ya jelas turun adalah Allah Subhanahu wa taala tanpa uh, tanpa batasan tadi tanpa batasan tanpa membatasi sifat tidak boleh membatasi sifat ini mazhab sunnah ya tidak terbatas sifat Allah Subhanahu wa taala ya karena setiap nama itu mengandung sifat sekarang nama saja yang diketahui 99 berarti sifat itu masuk ke dalamnya bahkan sifat lebih banyak daripada nama sifat lebih banyak daripada nama. Jadi tidak boleh membatasi sifat. Membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana madhabnya Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Namun kita tetap mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu apapun. Ya dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, wa nahnu na'lam anna Allah laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir ya. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tidak tidak sama dengan makhluk pun ya, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala sesuatu sesuatu pun dari sifatnya dan dia maha mendengar lagi maha melihat ya. Nah, ini perkataan para uh, salafus soleh yang dimaksud dari poin ketiga ini ya.